Dari Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah bersabda, "Idza wudi'atil janazatu" Semoga ini jenazah kita nanti. Di saat jenazah itu diletakkan disiapkan untuk dibawa ke kuburan. malah nasuk kemudian dibawa oleh orang-orang ke kubur. Awirijalu atau dibawa oleh kaum laki-laki diangkat ke kubur ala anakim di pundak mereka, di leher mereka Fainka dan solihatan jika itu jenazah yang baik semoga jenazah kita semuanya. Kalat jenazah tersebut berkata dan jangan bertanya ngomongnya kayak apa bukan urusanmu. Mereka berkata jenazah tersebut berkata nih kontimu nih cepat kena aku cepat kena aku. Karena ahli iman, ahli surga itu ternyata mulai dari di saat malaikat Israel datang akan mencabut nyawanya, sudah ditunjukkan surga. Wa abshiru bil jannati allati kuntum Lihat surga. Di saat tidak dicabut nyawanya, sehingga ia ingin bergegas. Sehingga disenahkan kalau ada mayat itu dipercepat, jangan lama-lama. Sebab kalau di ahli surga dia ingin cepat untuk menikmati nikmat. Kalau dia adalah orang busuk kotor, jangan biasa, jangan biarkan orang busuk kotor di rumah. Menjadikan malaikat rahmat tidak datang itu. Pokoknya dipercepat yang namanya mayit. Gitu. Segerakan seberat. Enggak usah nunggu yang ini, yang itu. Bapaknya ditunggu, bapaknya memang apa? Atau ibunya, atau anaknya. Memangnya anaknya bisa menghidupkan lagi? Nah, karena kita bingung ada satu orang meninggal dunia meninggal dunia. Ibu megang, ya doain agar anak saya hidup lagi. Doanya, doanya aneh bener nih. Ini yang doa tidak bisa saya ucapin. Doain agar anak saya hidup lagi. Amin. <laughs> Insya Allah hidup di surga ibu. Ya, Gak bisa menghidupkan siapapun. Maka percepat semua dengan doa. Bersempat jenazah. Kalau dia adalah orang baik, ditunggu malaikat memberi nikmat nanti. Kalau dia orang jelek, jangan biarkan orang jelek ada di kiri kanan kita segera. Makanya mayat itu ngomong, ketimuni, ketimuni, kedepankan aku masuk, cepat aku bawa ke sana. Wa'inkanat ghaira salihatin, jika itu mayat yang tidak baik, na'udzubillah ahli maksiat. Atau orang yang tidak punya iman, kalat ngomong tuh, Ya wailaha celaka celaka Aina tadhabu Nabiha, Kau bawa kemana ini? Ngerti dia, nggak mau dia. Neraka sudah kelihatan mulai dari dari siapa? juang pusat Waktu dicabut, di, di, dicabut nyawanya pun mereka tersiksa. Dipukul-pukul oleh malaikat, suruh keluar, keluar, keluar. Pukul belakang depannya. juang pusat Ditampakkan neraka. Setelah itu apa? Dia kelihatan neraka, nunggu. Yasma' sautaha kullu syai'in al insan. Semuanya mendengar. cerita orang tersebut dan omongan orang yang ahli surga tadi didengar oleh semua makhluk. Dalam riwayat lain, at-taqalan kecuali jin dan manusia. Karena mereka mukallafin. Burung ngerti, ayam ngerti. Kecuali manusia walau sami'ahu lasa'iqa kalau seandainya ada manusia pernah bisa mendengarnya maka niscaya dia akan pingsan begitu mengerikannya suaranya orang yang ketakutan untuk dikirim ke neraka jahanam nah maka ketahuilah bahwa kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itulah yang akan mempercepat tapi ada kaidah kita tidak boleh berprasangka buruk kepada mayat siapapun dia, apakah mayat jadi hitam, jadi ini selagi dia ahli Islam, ahli iman, semoga Allah menjadikan dia ahli surga. Ini tugas kita. Adapun masa bunuh diri juga jangan mudah mudah mengatakan orang bunuh diri biarpun terlihat seperti itu. Sebab sekarang kejahatan di mana-mana. Ada orang setelah dibunuh digantung, ada. Ada orang dikasih obat oleh yang lain, ada. Sudahlah kalau ada orang meninggal dunia, kita doakan kalau dia ahli iman solati solati sejahat apapun dia was solati jangan sampai gara-gara dia orang jahat orang benar lalu saya nggak mau nyolati itu gimana ini sebab sholat itu kewajibanmu bukan kewajiban mati mayatnya mah sudah beres tapi dia ahli Islam ahli iman selagi dia meninggal dalam keadaan Islam dan iman maka fardu kifayah bagimu ada orang tidak tahu dari mana tidak mau saya kenapa karena dia punya maksiat dia orang fasik atau dia tidak sholat maka saya tidak mau menyolatinya karena dia tidak sholat saya hanya memandikannya saya ini sudah saya tidak mau sholat kenapa karena dia tidak sholat Nabi tidak mengajarkan begitu sholat itu kebutuhan kita karena kewajiban bagi kita Apakah kita tidak pengen dapatkan girodai di dua gunung pahala? Di saat menyolati satu gunung, mengantarkan jenazahnya dua gunung, terserah tuh mayatnya kayak apa. Tidak perlu pakai ijtihad ijtihad ini. Tidak perlu insiden jelas lagi sudah dijelaskan fardu Ya, Selagi dia adalah terbukti dia Islam menurut akidah yang kau pahami, madhab yang kau mengerti, madhab Imam Syafi'i, bahwasanya dia adalah seorang dianggap Islam. Islam enggak? Islam sudah selesai. di kafani selesai. Oh, dia punya utang. Saya tidak mau menyolati orang punya utang. Loh, kenapa? Nabi pernah tidak mau menyolati orang yang tidak punya utang. Nabi bukan tidak mau menyolati secara sesungguhnya. Sebab pada akhirnya Nabi juga menyolati setelah utangnya dibayar. Bukan ini sok jadi Nabi, bukan. Jangan sampai kita semakin prasangka buruk dengan mayit. Ketahuilah waktu sakaratul maut seorang ahli iman biarpun di hari kemarin maksiatnya luar biasa bisa saja merasakan mukaddimah sebelum sakaratul maut sebelum yugharqir sebelum rohnya di tenggorokan mungkin diberi Allah sakit sakit sakit sakit untuk membayar dosa-dosanya yang kemarin. Makanya gak usah prasangka buruk dengan mayat. Selesai. Ada orang meninggalnya kelocotan begitu bukan berarti di ahli neraka, bukan urusan menilai orang. Karena apa? Mungkin itu akan dihabiskan atau diangkat derajatnya oleh Allah. Bukan berarti ini. Ada sebagian prasangka buruk, oh kesian kecetnya kan matanya. Memang orang meninggal. Terkagum dengan surga yang dilihatnya, malah menteleng dia. Suudon itu ya nggak boleh sultan kepada orang mati. Bukan, bukan bagian kita. Maka tutup. Makanya kalau kita melihat orang meninggal dunia, harus lidah kita jaga. Tidak boleh ngomong, ngomongin kejelekannya, baik kejelekan fisiknya atau kejelekan akhlaknya. Utkur bahasina Sebut kebaikan-kebaikannya. Mastur Basawi Aib-aibnya